Ini pendapat kurang tepat. Lain muncul, lebih baik Muhammad diusir, dikeluarkan dari Mekah. Dan jawab, ini tidak tepat. Lalu kata orang-orang itu, lah sampean bagaimana pendapat sampean? Abu Jahal mengusulkan, apa menyampaikan nyampaikan pendapat. Menurut dia kalau Abu Jahal, lebih baik Muhammad dibunuh dan cara pembunuhannya kita ambil kata Abu Jahal, Abu Jahal dari setiap kampung seorang pemuda yang gagah berani diberi senjata lengkap penuh sesuatu zaman itu nanti sekaligus mereka ini menghantam Muhammad jadi golongan Muhammad tidak bisa menuntut siapa membunuh istilah sekarang dikeroyok nah, sekaligus di rencana ini dikatakan mufakat setuju dengan suara aklamasi oh. nah, dengan suara bulat disetujui adalah ya, direncanakan oh, nanti malam kemis tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Jadi kejadian hijrah Rabiul Awal. Eh, tanggal malam kemis tanggal 1 Rabiul Awal. Siap mereka sudah siap. Siang-siang Jibril turun Muhammad mereka sudah bersatu. Nah sekarang sampai hubungan dengan kawan sampai Abu Bakar. Sudah siap-siap. Datang Nabi Kurma rumah Abu siang-siang. Terus ngomong-ngomong Abu Bakar sudah siap-siap. Abu Allah sudah bersiap diatur apa cara-cara dan sebagainya. Sudah biasa malam Nabi di rumah. Malam itu Nabi di rumah dengan atau bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sudah sampai Isya setelah Isya ya jam kita anggap jam 9, 10 memang datang pemuda-pemuda datang. Berapa puluh pemuda datang dengan senjata lengkap sesuai dengan zaman itu ya pedang ya tumbak ya sampul ya macam-macam Iya, sudah. Jawab mereka memblokir Nabi di dalam dengan Sayyidina Ali. Dilihat ada Nabi. Sudah tengah malam, dapat perintah. Saya Apa Nabi, yang haram dimakan? Perintah, saya harus tinggalkan Mekah. Saya akan hijrah. Lah kamu Ali tidurlah di tempat saya ini. Ini selimut kamu pakai. Selimutnya waktu itu warna hijau. Sudah kamu pakai, saya akan pulang. Kalau saya sudah hijrah, amanat-amanat titipan-titipan orang kembalikan semua dan kamu nanti ikut hijrah bawalah famili-famili keluarga perempuan kamu bawa sudah saya akan jalan dulu nah jadi pada malam itu Sayyidina Ali masang dirinya untuk membela Nabi Muhammad SAW umpama secara kaya umpama diserbu dihantam digasak kena siapa nah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nah ini jadi korb mengorbankan dirinya dari cintanya pada Nabi, membela pada Nabi dan pejuang-pejuang Islam betul-betul. Umumnya kita disuruh begitu bagaimana? Oh jangan saya. <laughs> Waduh kalau saya tidak berani nih. Bagaimana? Anak saya baru satu. <laughs> Repot. <laughs> Lalu saya Ali tidak, dia pasang dirinya. Kuat tidak apa-apa, tidak ada orang. Nabi keluar baca Yasin wal Hakim sampai Fa'asainahum fahum la yubsirun. Jalan, baca itu, Nabi ambil pasir, kepalanya orang lain jaga ini yang blokir, memblokir, mukada diberi pasir. Nabi keluar, tidak ada lihat. Fahum la yubsirun. Mereka tidak lihat. Entah karena ngantuknya, entah karena sudah tidur, atau bagaimana. Pokok fahum la yubsirun. Tidak melihat. Sudah, keluar Nabi cepat-cepat saya Abu Bakar, diajak, jalan jalan kaki ke Gunung Faur. Gunung Faur kira-kira dari Mekah situ ke Gunung Faur itu 4 kilo. Jadi kira-kira 4 kilo, di sini hampir berlimping, gitu. Jalan kaki malam padang pasir. Akhirnya di sana ada gua masuk di gua. Ke guanya tidak dalam. Sudah masuk gua oleh Allah SWT cepat-cepat tuh mulutnya gua ini muka eh, pintu gua ditutup dengan laba-laba. Kalau mau ini, lalu ada burung merpati dua sudah bertelur dua lalu ada pohon spontan halanya dalam akhir malam malam itu nyerbu mereka semua mereka menyerbu buka itu selimut bukan Nabi Muhammad SAW bukan Nabi. Eh, mana Muhammad kata mereka tadi ada kemana dia saya bilang tidak ada tidak tahu sudah Untungnya mereka tidak ganggu apa-apa, sudah ini pertolongan Allah SWT dan kewibawaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mundur semua mereka. Sudah tidak ada yang ganggu, tidak ada yang mundur. Wah ribut, panik sudah keadaan di luar. Bagaimana? Tadi ada, kita tahu, kurang tidak ada tahu. Akhirnya mereka garuk kepalanya, loh pada pasir semua. Tambah jengkel, tambah mengkak. Sampai pagi laporan kepada bandit-bandit mereka. Abu Jahal golongannya pemimpin apa mereka marah-marah sekali Abu Jahal marah semua bagaimana kamu jaga Muhammad tadi malam ada keluar kau dari yang tahu bagaimana ribut-ribut sudah agak siang coba lihat di rumah Abu Bakar semua Abu Bakar tanya ayah Abu Bakar perempuan namanya Asma Asma mana ayah nggak ada nggak tahu nggak tahu kemana pukul oleh Abu Jahal di Asma tempeling oleh Abu Jahal Wah ribut-ribut ada jejak ada bekas kaki ini jejak. Wah ini jangan-jangan ini ada bekas kaki ini jejak. Sudah ikut ini, diikut ini, diikut orang pasir Betul-betul sampai ke gunung saurus itu, Surah Bakar sudah hatinya Masya Allah manusia biasa. Nabi kuat dan tawakal. Wah Surah Bakar gelisah. Kata Rasulullah kalau mereka itu menjenguk, melihat bahwa tentu melihat kita. Ya bakallah tahzan inna allaha ma'ana. Jangan susah, Allah bersama kita. Tapi namanya manusia, Abu Bakar khawatir dan takut. Sudah mereka sampai sana, kebetulan ada orang penggembala kambing baru datang sana. Tanya, Pak, sampai tahu ada orang ke sini? Enggak, enggak tahu. Mungkin dalam gua itu. Dengar mungkin dalam gua itu tambah begini. Hati saya bakal tambah gelisah. Wah ini bahaya. Kau jangan khawatir. Wah, mereka naik turun, naik turun, naik turun tidak sampai ke situ. Pikiran mereka tidak mungkin masuk. Kalau masuk kan rusak ini. Ini kan selama telurnya, ini burung darah bermerpati bertelur, ada laba-laba dan pohon. Kalau masuk situ mesti rusak. Ini nggak masuk. Nggak mungkin. Sudah nggak mungkin, nggak mungkin. Siang sudah putus asa pulang semua. Sudah, sudah pulang, sudah mereka pulang. Mereka mengadukan bunuhan. Barang siapa yang dapat menangkap Muhammad dan kawannya dalam keadaan hidup atau mati dapat hadiah 100 unta atau 100 dinar emas. Sudah pengumuman hadiah. Nah, Sayyidina semangat mengatur, Sayyidina bakal mempunyai anak namanya Abdullah masih muda kecil. Dijadikan mata-mata sudah diatur. Siang hidup di kalangan masyarakat kaum miskin di situ, malam datang ke gua, beri laporan keadaan begini, keadaan begini. Jadi secara diplomasi juga bukan ngawur begitu ya. Dan Sayyidina Bakar memilih budak membawa kambing, kalau malam bawa kambingnya ke sana untuk diambil susunya minumkan. Kalau sudah pulang, ini jalannya dirusak, pasir loh. Jejak ini, ini ilmu ilmu pada pasir. Jadi dirusak ini jangan saya ikuti. Dan sudah siap unta sampai tiga hari itu malam kemis Jumat Sabtu tiga hari datang Abdullah sudah sekarang tenang kalau mau berangkat sekarang kata bakal ya sudah kalau begitu eh, cepat unta ambil apa unta dua ekor unta ini dua ekor unta untuk Nabi Muhammad SAW eh, kepunyakan Sayyidina Bakar kata nabi Bakar ya Rasulullah saya pakai satu dan saya akan pakai satu tidak saya belinya tidak usah saya beli tidak saya beli tidak mau Nabi cuma-cuma jadi hijau itu Nabi ongkos sendiri tidak mau cuma-cuma dibeli sudah beli unta untuk Nabi satu, Saudara Bakar satu dengan menggoncengkan budaknya. Lantas ada penunjuk jalan. Saya ikut unta lagi dengan bajunya, misalnya ini orang kafir tapi tidak ikut apa-apa. Sudah jadi empat orang, tiga unta, berangkat jalan. Jalan di padang pasir, siang, hari malam, siang panasnya bagaimana. Dan anginnya padang pasir bagaimana, malamnya dinginnya bagaimana dan orang yang sudah haji jangan bayangkan Mekah Madinah sekarang. Mekah Madinah sekarang ini wah impala, mersi, ya embungnya <laughs> masya Allah begitu. Ini zaman 1400 tahun yang lalu masih padang pasir, batu, perongkalan dan keadaan begitu dan keadaan terancam. Lah unta jalan, dah lari untanya ini jalan. Sudah berapa hari jalan. Lalu orang pada suatu hari orang-orang musyrikin sedang omong-omong begitu ada orang dari desa lain datang ke sana lihat ada apa kok rame-rame di sini wah Muhammad dan kawannya lari kemana Enggak tahu oh jangan-jangan tadi saya ketemu di sana saya lihat ada rombongan tiga unta dengan entah berapa orang tahu tiga atau empat nggak tahu jalan sana mungkin itu di majlis itu ada orang namanya Surakoh bin Malik Surakoh bin Malik itu ingin menangkap agar dapat hadiah. Jadi orang-orang dibelokkan, oh bukan itu bukan Muhammad itu, itu orang desa sana itu saya tahu. Supaya orang tidak gerak. Nanti siap. Sudah orang tenang nggak mikir itu, dia masuk ke rumah, pasang kudanya, sudah pakai apa senjata yang pakai, pedangnya, tumbaknya, dan panahnya di jalan. Lari itu, kuda lari itu. Ini untakan jalan biasa. Lari cepat, betul dapat. Memang betul-betul Nabi Muhammad dan Abu Bakar nanti rombongan. Lihat begitu niat dia akan tangkap, melawan akan bunuh, kan mereka tidak pakai senjata. Tapi kuasa Allah SWT sudah dekat, jatuh ini kuda ini. Sudah jatuh kudanya. Sudah jatuh kudanya kakinya masuk di tanah. Si Suraka tahu, wah ini dari doa Muhammad. Teriak ya Muhammad, ini semua dari doa sampean. Doakan saya selamat, tidak akan ganggu sampean. Ditolong ditengok, oh didoakan Nabi selamat. Naik selamat, pulang Baru pulang timbul lagi niat jahatnya. Dari mana pulang cuma-cuma tangkap saja, wari lagi, jatuh lagi kudanya. Dua kali, begitu lagi, sampai ketiga kali masuk sampai ke lutut kudanya ke tanah, tanah padas lagi, tanah keras bukan bahan pasir. Dari tanah keluar asap. Oh, sekarang takut sudah dia. Ya Muhammad, doa sampai doakan saya selamat dan saya berjanji bersumpah tidak akan berbuat jahat. Dan nanti orang yang datang mengejar sampean saya akan stop semua. Dan saya minta tulisan. Terus saya bakal tulisan bahwa dia ketemu Muhammad. Tulisan bukti. Dikasih tulisan apa apa di balik pasir diberikan. Sudah dia pulang. Tiap ada orang cari, oh tidak ada Muhammad dan jalan sini. Dia yang yang nutup dia. Jalan Nabi Muhammad siang hari malam, siang hari malam berat dan bayang. Dan bukan jalan biasa, jalan ke sana jurusan jeda terus. Sampai hari Senin Tuhur tanggal 12 Rabiul Awal sampai di Kuba. Nah, Kuba sudah daerah Islam. Sudah penuh orang menunggu-nunggu Nabi. Nabi tinggal di Kuba sana 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Apa? Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin tanggal 12 sampai. Senin, Selasa, Rabu, Kamis Nabi bangun masjid. Itu itulah awal masjidin usus alat takwa. Itu masjid Kuba. Empat hari, usum sekuat hari Jumatnya keluar dari Oba mau ke kota Yathrib tadi jalan sudah diiringi ada naik unta, naik kuda, Nabi naik unta ada jalan kaki sudah banyak sampai di antara Kuba dan Medina ke kota